Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya siapa Al-Fusul fi Siratul Rasul ini? Karya siapa? Akh Abdul Aziz. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Hah? karya al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu kathir rahmatullahi alaih al-mu'arrikh al-mufassir. Beliau menjadi mu'arrikh ahli sejarah karena di antaranya guru beliau juga ahli sejarah. Siapa guru beliau, Bang? Hah? Ahli sejarah juga. Karangannya tebal panjang kitabnya. Masalah sejarah juga. Imam siar Siyar Nubala. Paham ya? Kalau karya beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Sudah kita ya kan? Nah, barakallahu fikum. Imam Ibnu Katsir menikah dengan putrinya siapa? Putrinya seorang muhaddis. Eh? Nah, dan juga sekaligus ahlu kritik. Mengkritik para perawi-perawi dan juga mengumpulkan Paham ya? Nah, terkenal ya. Maksudnya ahli kritik itu maksudnya beliau kitabnya sangat terkenal. Di dalamnya berisikan mengenai apa? Kritikan-kritikan jarwa ta'dil. Nah, siapa itu? Menantu eh, mertuanya Al-Imam Nukasir siapa kemarin? Yang masih ingat? Siapa itu Abdurrahman? Eh, Abdul Hajjat Al-Mizzi. Abdul Hajjat Al-Mizzi. Eh, pengarang kitab apa kemarin? Tahdhibul Kamal. Kitab Tahdhibul Kamal itu kitab seputar apa? Seputar penjelasan mengenai keadaan-keadaan perawi. Fulan fiqh, fulan dhaif. Paham ya? Diringkas yang antum kadang lihat di situ atau di tempat yang lain. Tipis itu ya satu jilid itu Takribut Tahdhib. Itu ringkasannya. Paham ya ringkasannya Takribut Tahdhib. Diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Kita lihat berikutnya Qala al-mu'allif asbahullah ba'su Abdullah bin Jahshin. Pembahasan sekarang seputar apa? Utusan. Utusan seorang sahabat yaitu Abdullah bin Jahshin. Siapa yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Sebelum memasuki ini, kemarin sudah kita lewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Abu Ishaq As-Sabi'i ketika bertanya kepada Zaid bin Arqam mengenai berapa kali Rasulullah berjihad fi sabilillah. Berapa kali kemarin Hasan? 19 kali. Naam. Qala al-mu'allif asbahullah wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Jahsh bin Ri'ab al-Asadi dan Rasulullah sallallahu mengutus Abdullah bin Jashin bin Ri'ab al-Asadi wa thamaniyatan minal muhajirin dan delapan orang dari kalangan muhajirin ila Nakhlatin Nakhlah itu suatu tempat. Paham ya? Suatu tempat, nam namanya nakhlah. Ya, nam. Suatu tempat ini ya bukan pohon kurma itu bukan tapi suatu tempat namanya nakhlah. Nam barakallahu fikum nam Liyu'lima lahu akhbar Quraisy untuk apa? Memata-matai, mencari kabar untuk mengkabarkan kepada beliau kabar-kabar tentang Quraisy. Intinya apa? Intel. Tahu intel ya? yaitu mengutus dijadikan intel. Intel tahu tahu intel tahu enggak antum intel? Memata-matai gitu loh. Eh, tahu nggak intel? Nah, nah barakallahu fikum memata-matai bagaimana gerak-geriknya orang Quraisy nanti dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Wa nafada Abdullah bin Jashin hatta nazala bin Nakhlah. Kemudian langsung utusan tersebut dilaksanakan oleh Abdullah bin Jashin sampai beliau datang singgah sampai di tempat Nakhlah tadi itu. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Famarrat bihi 'airun li Quraisy. Kemudian tiba-tiba rombongan orang Quraisy lewat. Rombongan orang Quraisy lewat tiba-tiba. Tahmilu zabiban, masyaallah. Membawa zabib, kismis. Kismis yang termasuk apa makanan populer ya, dalam artian makanan yang menurut orang Arab itu sangat luar biasa, terutama musim dingin. Musim dingin itu kalau antum nggak makan kismis di Yaman sana, atau di Saudi lah taruhlah itu kedinginan. Hampir semua kalau musim dingin mereka mengkonsumsi kismis dari itu. Paham ya? Kismis macam-macam. Kismis kan terbuat dari apa? Hah? Anggur ini keringkan, ada anggur amriki, ada anggur asimi, macam-macam. Yang ada di Indonesia ini kadang kecut rasanya ya, yang warna kuning itu ya kismisnya ya. Tapi kalau kismis Yaman warna hitam rasanya masya Allah luar biasa. Ada yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga pun ada. Yang nomor nomor satu empuk, kemudian nah, bijinya kecil, kemudian apa? Reaksinya luar biasa. Nomor dua agak keras, bijinya agak besar, reaksinya masih lumayan. Nomor tiga biasanya agak tabur-taburan kotoran tanah karena jatuh-jatuh biasanya ya. Nah kemudian rasanya kecut-kecut manis, paham ya? Nah barangkali fikum intinya Orang Arab itu yang namanya kismis, dabib itu sebagai apa? Makanan yang mereka tidak terlupakan, simpanan. Kalau musim dingin luar biasa itu. Badan langsung jadi hangat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. nam. Kalau di sini mungkin mahal ya harganya ya. Warnanya yang kuning itu kan jarang sekali kismis kalau di Indonesia yang dijual yang warna hitam jarang sekali ya, yang warna hitam. Seringnya yang kuning-kuning itu ya, itu agak kecut-kecut gimana itu rasanya kan. Nah, tapi kalau ini di Yaman ini terkenal kismisnya bagus-bagus. Nah, jadi rombongan Quraisy itu, kafilah rombongan besar Quraisy membawa zabib kismis wa udman. Udman itu lauk. Paham ya antum lihat bawah itu? Catatan kaki, udman idaman, itu lauk wa huwa ta'am alladhi yu'kal bil khubz, yaitu makanan yang dimakan dengan roti, lauk namanya. Jadi kalau antum ke Yaman, enggak usah kaget. Antum langsung begitu awal kali di Yaman sana, pagi itu makannya enggak nasi Malam juga bukan nasi. Nasi siang saja. Itu pun nasi kalau yang masak orang Yaman, nasinya Masya Allah. Dicampur minyak, dicampur kapulaga, dicampur kayu manis. Eh, intinya tengkeh pun juga dimasukkan juga. Paham ya? Kata mereka biar harum, biar wangi. Tapi orang Indonesia kan gak suka. Paham ya? Intinya bukan orang Indonesia syahidnya ya. Syahidnya adalah apa? Barakallahu fikum. Syahidnya ini, udman itu adalah makna lauk. Lauk yang dipakai untuk apa? makan dengan roti, khubz. Roti Yaman, ya hampir semuanya sama ya roti Yaman, roti luar Yaman. Kalau khubz ini biasanya enaknya ketika hangat. Baru mateng itu hangat, empuk. Ya, di apa di nah di apa di makannya dengan lauk tadi itu langsung masya Allah paham ya seringnya yang dijadikan lauk itu kacang-kacangan seperti kedelai atau misalnya dimasak campur bumbu-bumbu yang ada ramuan-ramuan situ ya. Nah, barakallahu fikum rempah-rempah yang ada itu lumayan, masya Allah. Nah, maksudnya apa? Syahidnya Uthman ini lauk, artinya gitu. Lauk yang biasanya dipakai apa? dimake untuk makan dengan roti gitu. Bawah itu ada penjelasannya ya, bawah itu ya kalau belum paham ya. Naam. Watijaratan jaratan dan juga membawa dagangan. Ya, orang zaman dahulu kan terkenal berdagang. Rasulullah aja pernah diajak siapa? Abu Talib pamannya dagang kemana? Ke Terkenal ya orang Arab Nah perdagangan sangat terkenal ini ya. Nah barakallahu fikum. Fiha Amr bin Amr ibn Hadrami. Di situ ternyata ada Amr bin Hadrami. Wa Utsman wa Naufal. Ada Utsman dan Naufal ibn Abdullah bin Mughirah. Utsman dan Naufal putranya Abdullah bin Mughirah. Wal Hakam bin Kaisan maula Bani Mughirah. Dan juga apa? Di situ ada Hakam bin Kaisan mantan budaknya Bani Al-Mughirah. Fatasyawara al-muslimun. Akhirnya kaum muslimin musyawarah melihat itu ini ada musuh nih, rombongan bawa zabit, bawa lauk, bawa perdagangan mereka. Bagaimana? Atau kita sikat atau bagaimana ini? Nah, musyawarah dulu. Fatasyawaral muslimun, akhirnya kaum muslimin musyawarah wa qalu mereka mengatakan nahnu fi akhir yaumin min Rajab asy haram. Kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Rajab. Akhir-akhir bulan Rajab, padahal bulan Rajab termasuk apa? Syahrul haram. Ya kan? Setahun kan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Dzul Hijjah, Dzulqa'dah, kemudian apa? Muharram, Rajab ini. Paham ya? Nah, nah kata mereka ini sekarang kita berada di akhir Rajab ini. Masih bulan haram ini. Fa in qatalnahum intahakna syahr haram. Kalau kita bunuh mereka, memerangi mereka berarti kita melanggar, melanggar bulan yang diharamkan untuk berperang. Wa antaraknahum alailah. tapi kalau kita tinggalkan semalam saja mereka, dakhalul haram. Mereka akan pulang lagi masuk ke nah barakallahu fikum masuk ke tempat mereka lagi. Balik lagi maksudnya itu kita enggak dapat apa-apa itu. Ini ini musyawarah, dan musyawarah seperti ini musyawarah. Tsumma tafaqu ala mulaqatihim, tapi mereka sepakat untuk menjumpai mereka. Lalu gitu kita jumpai aja itu ya. Sikat aja, paham ya? Faramahatuhum Amr bin Hadrami. Salah satu dari kalangan kaum muslimin memanah Amr bin Hadram itu panah faqatalahu akhirnya mati dan meninggal dunia paham ya dibunuh oleh siapa tadi salah satu dari kalangan kaum muslimin wa asaru Utsman wal Hakam Utsman dan Hakam ditawan wa afalat Naufal Naufal lari Naufal lari jadi eh, enggak ketangkap yang ditawan siapa tadi Utsman dan Hakam dapat dua tawanan sama barang yang besar tadi itu thumma qadimu bil 'ir wal wal akhirain qad azalu min dhalikal khums fa kanat awwal ghanimatin fil Islam wa awwal khumsin fil Islam wa awwal qatilin fil Islam wa awwal asirin fil Islam masyaallah tragedi kejadian tersebut peristiwa tersebut dikenal dengan apa ketika mereka sudah selesai eh, kan dibunuh tadi satunya dia ya, Amr bin Abdurrahman kan terbunuh ya, orang mereka ya orang kufar ya per Quraisy nah diambillah barang-barang tadi itu Ghanimah tadi diambil sama dua tawanan siapa tadi? Utsman dan Hakam. Nah, dibawa kepada Rasulullah. Sudah dipisahkan khumus, khumus apa sih? Seperlima. Jadi kalau perang ada ghanimah itu harus disisakan seperlima untuk Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jangan dibagi semuanya. Nanti kalau belum dibagi kok udah diambil duluan namanya apa? Hulul. Hulul itu mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Paham ya? Namanya hulul. Nah, harta ghanimah ini dihalalkan, diperbolehkan hanya untuk umat siapa? Termasuk kekhususan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu bagaimana kisahnya dahulu? Dahulu kisahnya kalau orang perang itu dapat ghanimah, itu enggak boleh dibagi, dikumpulkan. Dikumpulkan jadi satu, nanti akan datang api dari langit. Sambar. Sambar oleh api tadi. Kalau masih ada yang nyuri, nyembunyikan apinya nggak mau makan. Wah, ini ada yang nyuri, ada yang nyembunyikan mau makan. Sampai benar-benar benar-benar terkumpul, nah barakallahu fikum barulah dimakan oleh api itu zaman dahulu. Paham ya? Jadi ghanimah ini termasuk apa? Kekhususan enam umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, inilah pertama kali ghanimah yang didapat di dalam Islam dan pertama kali humus yang didapat dalam Islam dan pertama kali orang yang terbunuh di dalam Islam dan pertama kali orang yang ditawan dalam agama Islam ini. Illa anna Rasulullah SAW angkara alaihi ma fa'aluh. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengingkari perbuatan mereka. Kenapa mengingkari? Karena dilakukan pada bulan apa? Haram. Bulan haram itu nggak boleh perang. Sabar, nahan gitu loh. Tapi karena melihat keadaan seperti itu, ini orang kufar Quraisy nih, orang ajar ini. Paham kan musyawarah ini ya, istilahnya sudah benar-benar eh, kesempatan itu ya. Ternyata kaum muslimin nah barakallahu fikum ada yang tidak terkendali eh, dipanah, matilah satu tadi itu. Nah, kita lihat waqad kanu radhiyallahu anhum mustahidina nafi sana'u, tapi ternyata para sahabat itu mereka beristihad terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wastadda ta'annut Quraisy dan akhirnya apa? Pembangkangan orang Quraisy semakin dahsyat. Nah, mendengar kejadian itu semakin dahsyat, semakin keras pembangkangan mereka wa ingkaruhum dzalik dan mereka mengingkari. Wakalu justru mereka mengatakan Muhammadun kata hal syahrul haram. Nabi Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Fa azza wa jalla Kemudian Allah Taala menurunkan ayat mengenai ucapan tersebut, naka an syahril haram, kita fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram yang terjadi peperangan di dalamnya. Kul, katakanlah, kita fihi kabir. Berperang di bulan haram itu termasuk dosa besar, tapi wasadun ansalillah sabilillah wa kufrun bihi Naam wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'indallah. Memang perang di bulan haram itu besar, besar, tapi menghalang-halangi dari jalan Allah dan kufur kepada Allah dan kufur di tanah haram, mengeluarkan penduduknya di tanah haram, itu lebih besar lagi dosanya di sisi Allah taala. Ini membela siapa? Membela kaum muslimin. Memang berperang di bulan haram itu memang dosa besar, tapi perbuatan kalian itu loh kufur, syirik itu lebih besar dosanya, gitu loh maksudnya. Naam. Yaqulu subhanahu wa ta'ala hadzal ladzi waqa'a wa in kana khata'an yang terjadi ini walaupun keliru li'anal lebih fi haram kabir indallah dikarenakan dikarenakan berperang peperangan di bulan haram itu adalah perkara yang besar di sisi Allah taala illa annama antum alaih ayyuhal musyrikun minas saddi an sabilillah akan tetapi perbuatan kalian wahai musyrikin berupa menghalang-halangi dari jalan Allah wal kufri bihi dan kufur kepada Allah wabil masjidil haram dan juga perbuatan kalian na barakallahu fikum kufur di tanah haram wa ikhraj Muhammadin wa ashabihi alladziina hum ahlul masjidil haram dan perbuatan kalian mengeluarkan Muhammad dan para sahabatnya dari na barakallahu fikum dari Mekkah dari Masjidil Haram yang mereka adalah penduduk Masjidil Haram fil hakikah secara hakikatnya akbar indallah itu dosanya lebih besar lagi dari Allah taala minal qital fi haram daripada peperangan di bulan haram perbuatan kalian lebih besar dosanya summa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khums min tilkal ghanimah kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi menerima seperlima dari ghanimah tersebut wa al fida min dzanikal asirain. Kemudian mengambil apa? Mengambil tebusan, tidak tebusan ya, mengambil tebusan dari dua orang tawanan tadi itu nambar kalau fikum. Di zaman saat itu kalau tawanan itu kalau enggak dibunuh ditebus. Ya Tebusnya yang bayar harga mahal biasanya ya, tergantung dengan kesepakatannya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.